dosa kok terus pendapatnya podo sedoyo. Kita butuh beda pendapat untuk menambah wawasan kita. Eh nek cara pendapatku ngene, lek cara pendapatnya kae ngono. Aku duwe pendapat ngene, sing nika nggak ada pendapat ngoten. Tambah ilmune, tambah wawasane dengan adanya perbedaan pendapat. Lah pendapat kabeh podo, mboten tambah ilmune kula panjenengan. Lah pendapat kabeh podo, damel nopo kumpul-kumpul. Contoh rapat. Rapat kok pendapatnya podo sedoyo, betul usah rapat. Kita butuh perbedaan pendapat untuk mengukur pendapat kita itu benar atau salah. Kita butuh beda pendapat agar kita semakin kokoh dan semakin kuat. Nah uang sak menten katanya pendapatnya podo nang keturutan kabeh ngono malah ruwet. Misalnya nggih sementen katanya sing rawon ini kepingin lenggah dan gini kursi sing ngajeng piyambak neng keturutan kabeh. Berarti gue tumpuk-tumpuk mangge Rapat desa ndak melacara ngoten badene. Kira-kira tiang sing derek, ke rapat niku pendapatnya sami sedoyo nopo beda-beda? Mesti beda-beda ana sing usul benjing acara ndamel pengajian. Wonten sing gak aku gak setuju pengajian reokan wae. Ana sing aku gak setuju reok wis budaya kene, wis gawe liyane campur sari. Ono semua aku gak setuju kabeh, aku setuju jaranan. Lan keturutan kabeh, berarti dalam satu panggung, satu acara iku ya ono pengajiane, ono reoke, ono campur sarine, ono jaranane. Ruwet. Wong sak keluarga mawon mau ngentikane Ibu Wakil Bupati kalau wau rapat keluarga badai selamatan syukuran ngoten mawon usule mesti beda-beda dulur paling sepuh awak dhewe berkatane kudu sing gedhe soalnya awak dhewe iki wong terpandang kok nek berkatane cilik ya digunem karo wong dirasani karo tenggo gak kepenak kene iki wis kadung diarani wong sing duwe wong sugih berkate kudu gedhe aja nganti kalah karo liya-liyane sing adike kak mbak aku gak setuju mbak ya wis melu umume wong wae wong kene umume piye nggih berkatan ya wis ngono iku ora usah katek neko-neko malah dilolokke ngene iki sing garai liyane engko ketularan adike sing cilik dhewe aku gak setuju kabeh nek cara aku berkata ya cilik-cilik gepeng-gepeng ae ben badine akeh paling nek wong munggu yang milih opsi ketiga lah niki kok keturutan sedoyo lah ya bingung no jadi dalam satu acara syukuran itu renor renorno, ono sing gepeng, ono sing metuntu, ono sing buntir, ono sing lonjong, ruwet. Jangankan dua orang, eh, banyak orang, kemauan dua orang saja keturutan karo itu bingung, bakul bakso, bakul es, jejer manggonane. Karo kepingin laris, bakul es kepingin laris. Niku nyuwune udan apa panas? Panas, lek panas-panas ngombe es seger laris es, Bakul bakso kepingin laris, nyuwune panas napa udan? Udan rimis-rimis mangan bakso anget-anget enak. Neng keturutan karo monggo jejer waktu waktune bareng. Malaikate sing bingung. Kene njaluk udan terus kene njaluk panas. Maka pasti ada yang gagal perbedaan pendapat niku penting. Mulane dadi guru ya kudu siap beda pendapat karo muridé. nggak mungkin guru kalih murid kok podo sedaya. Wong tua mawon kudu siap beda kalih putrane. nggak mungkin loh tiang sepuh kalih putrane kok sami umure beda, karaktere beda, ukurane beda, sedayane pun beda. Sing kedah diatur niku etikane, toto kramane. Lurah kalih rakyatnya ya kudu siap beda pendapat. Gak mungkin pendapatnya terus podo. Yang ruah yang kudu gelem dikritik karo rakyat. Bupati, wakil bupati yang kudu gelem dikritik karo rakyat. Jadi anggota DPRD yang kudu gelem dikritik karo konstituennya. Soalnya negatif gak dipilih karo coro-coro ini kira kira ngira anggota DPRD. Donggen apa betul. Maka Perbedaan pendapat itu jangan dijadikan musuh, tapi perbedaan pendapat adalah sarana saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Jelal, masjidmu, omah-omah niki berdiri kuat, kokoh. Kenapa? Karena bahannya berbeda-beda. Ono wesine, ono botone, ono pasire, ono semene, ono kayune, ono keramiki, ono kocone, ono gendenge. Nggih napa mboten? Beda-beda tapi saling melengkapi, maka menjadi kuat, maka menjadi kokoh. Bayangno lek omah iku bahane podo pasir kabeh. jadi bangunan apa mboten? Mboten dadi mangkane umpama wong sak munggu kok ini podo pokci dadi siji, ora dadi masyarakat. Sawon neng aku wong ngaji nemet cowicil ngene. mbok paham mbah enggak pokoknya ketok mecicil ngene aku seneng. Jeneng kok bar ditakoni apa nama sing diterangke? mbok Beda-beda tapi saling melengkapi, saling menguatkan. Lah mau partai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, beda. Tapi yuk saling melengkapi, yuk saling menguatkan. Setuju? Melu organisasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, beda ya wis organisasi ini. Tapi ayo saling melengkapi, saling menguatkan. Kanggene kula panjenengan sing ilmu ilmune tesih terbatas niki, aja ndeleng bedone tapi monggo ningali podone. Jangan lihat perbedaannya tapi lihat persamaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya aja nyawang bedone, sawangan podone. Nun sewu contoh, wonten tiang Islam taraweh taraweh puluh rokaat. wonten tiang Islam solat taraweh bolong rokaat. Sami napa beda? ya beda walu karo rong puluh kok sami beda rokaate tapi podo salat traweh ojo dideleng bedone to deleng podone pancen beda rokaate ning podo salat tarawih cara nyikapine mawon gampil umpami imame ming wolong rokaat penjenengan kok rong puluh rokaat imame angsal wolu bubar rampung ya timbui piyambak kari nambahi wae kok apa abote Semono umpama imame kale dosa lemak mumi ono sing wolu begitu imam angsal wolu minggato, genah to Ojo nyawang bedone yuk nyawang podone. Maka nanti akan semakin kuat. Nah kenyataan kenyataannya ngapunten sangat, masyarakat kita itu segala potensi ada, tapi tidak mau saling melengkapi, tidak mau saling menguatkan. Podo karo toko bangunan. Toko bangunan niku wesine ono, boto ono, pasir ono, semen ono, keramik ono, tapi dewe-dewe berserakan, tidak tertata dengan rapi karena tidak mau saling melengkapi, mboten kuat ya awak dhewe niku ngoten koyok toko peracangan, Ono lombok, ono tomat yono ya terasi yono ya uyah Yono, ya micin Yono, brambang, tapi piyambak-piyambak. Jadi nek mangan kepingin pedis ya njukuk lombok dikremus, kepingin asin nyiduk uyah diklethaki ngoten. Coba sing beda-beda niku wau lombok, tomat, brambang, uyah, terasi, micin, saling melengkapi dadoske setunggal ten kene cowek diulek jenenge sambel kan enak. Masyarakat kita semua potensi ada, petani ini pedagang ini politisi ini tentara ini polisi ini guru ini wong alim ini Tapi piyamba piyamba, sarjana ini macem-macem titel, ono sing SPD, sibuk mulai dewi, ono sing AG, sarjana alam gaib, sembuh apa titelnya. Tapi piyamba piyamba, mboten purun saling melengkapi mulane mboten sakit kuat, mboten sakit kokoh. Saya ulang. wuih. Perbedaan boleh, tapi jangan dijadikan musuh. Perbedaan adalah sarana saling melengkapi, saling menguatkan. Kalau mau seperti itu, indah. Tingali bangunan rumah, bangunan masjid niko, bahannya beda-beda, tapi saling melengkapi, tertata rapi, indah. Sebagaimana wajah saya yang nampak indah. Menurut istri saya, ngomong durung rampung di pret ke. Kenapa? Kok nampak indah? Ya karena beda-beda tapi saling melengkapi. Kan wajah saya itu strukturnya ono e, ono e, ono meripate, ono idepe, ono irunge, ono pipine, ono lambene, ono janggute. Beda-beda tapi saling melengkapi. Bayangke umpama wajah kula niki isine untu kabeh. Ora dadi rai. Beda nek gelem saling melengkapi maka akan menjadi indah. Mulane Mau partai A, partai B, partai C, D, E, F, G, H, I, J, A, ah, beda partai ini, tapi podo bangsa Indonesia nih. Ayo sing rukun, saling melengkapi. Setuju? Ngono. Mau organisasi A, B, C, D, E, F, G, H, beda organisasi ini, podo wong Islami, podo ponorogone. Ayo sing rukun, saling melengkapi. Setuju? Ngono. Cocok dia ngenangan kok ora cocok. Pian pas pilihan kepala desa orang dukung Masdar. Dukung lurah sing saiki dadi. Biyen beda pilihane, saiki ayo sing rukun saling melengkapi bareng-bareng. Setuju? Krungu Pak Lurah? Masdar, krungu ora? Wes oh, ojo kathik rumangsa kuwi biyen sainganku lek nang program ora ngira tak keke nang desa ya keliru wong sampean laire no kene kok. Nah iki lho enake ngundang Anwar iso nuturi petinggine, iso nuturi DPR-e. Lho niki wis dikai lambang karo Gusti Allah betapa beliau seragame padha. Celana ireng, baju putih, kopi ireng padha. Berarti sakniki wis dadi siji biyen-biyen Pak Lurah nggih. Aja metenteng ngono to Pak Lurah kok mau wetenteng Biasa mawon, santai bro, santai. Niki lho, Kiai ini klambine putih sarung ireng, sampean kelambi putih celana ireng, master Dar ya putih celana ireng. Santai, Bro.